yang terdekat jaraknya adalah bainal maghrib wal isya dan kita ketahui bersama bahwasanya hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, hal adulukum ala shayin. Ya. Maukah kalian kutunjukkan pada suatu perkara ya. yang apabila kalian kerjakan tarfaubih darajat, ya. yang dapat mengangkat derajat-derajat kalian, wahyukah ya. wa yukafir dan dapat mengampuni dosa-dosa? Maka para sahabat menjawab, Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Para sahabat adalah orang-orang yang paling bersegera untuk menyambut, untuk menerima seruan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tiga perkara ya, pada kesempatan tersebut dan salah satunya beliau alaih salatu wassalam Sebutkan Intidhar salat ba'da salat Fadhalikumul ribat Fadhalikumul ribat Fadhalikumul ribat Menunggu dari satu waktu salat Kepada salat yang berikutnya Di masjid Menunggu satu salat ke salat berikutnya Maka itu bagaikan ribat Maka itu bagaikan berjaga Di perbatasan menjaga dari serangan musuh berjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui apabila kita menunggu setelah sholat subuh sampai zuhur teramat panjang dari zuhur sampai asar begitu pula dari asar sampai maghrib maka waktu di antara waktu yang terpendek dan masuk dalam fadilah hadis tersebut dapat mengangkat derajat kita ampuni dosa adalah yaitu menanti satu waktu sholat ke sholat berikutnya meskipun pendek antara maghrib dan isya selama seseorang sholat ya, di masjid tersebut dan menunggu waktu sholat berikutnya dan lafu karena beberapa hal pada malam ini belum kita lanjutkan pembahasan iktidal minar ruku yaitu iktidal bangkit dari ruku ya, dari sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam yang kemarin telah kita ambil separuhnya atau sebagiannya. Yang wajib-wajib dan perkara yang penting-penting telah kita ambil dan ada kelengkapan dari pembahasan seputar iktidal dalam rukuk. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Dan dalam kesempatan ini kita akan manfaatkan waktu untuk munasahah. Kita mengambil nasihat dari kalam ulama, dari kitab tulisan mereka. Dan demikian apa yang bisa kami ingat untuk kami sampaikan mengingatkan diri kami pribadi demikian pula saudara-saudara kami kaum muslimin jamaah masjid rahimakumullah jami'an kita mengetahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ada pertanggungjawaban dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mengibadainya subhanahu dan tidak cukup sampai di situ lam yatrukna hamala Allah tidak membiarkan kita sia-sia akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melengkapi membekali kita dengan fasilitas-fasilitas yang mendukungnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan alam naj'al lakum ainain walisanan Wasyafatain wa syafatain wa najdain Bukankah kami telah berikan kepada kalian dua mata, satu lisan, dua bibir? Ini di antaranya. Dan kami telah tunjukkan mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Diutusnya Rasul, diturunkannya Kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah janjikan, "Famanit Tabahudaya, fala yadlu, walla yashqa." Dan barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Ibnu Abbas mengatakan la yadil, dia tidak akan tersesat ai fid dunya, yaitu di dunia. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara ai fil akhirah, yaitu di akhiratnya. Maka kunci kebahagiaan, keselamatan dan terhindar dari kesengsaraan dunia akhirat tiada lain dan tiada bukan adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis yang menghasung kita untuk meminta hidayah, mencari hidayah, mempelajari hidayah petunjuk tersebut karena itu kunci kebahagiaan kita. Bahkan sebagian ulama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara beberapa jenis kategori al-jihad beliau mengatakan di antara bentuk perjuangan yang berat dan harus kita lalui dari rintangan-rintangannya adalah an yujahidal mar'u nafsahu untuk seseorang berjuang berjihad dengan melawan hawa nafsunya ala an liyata'allamal li taib ayujahidan nafsahu ala ta'allumil huda' untuk mau mempelajari petunjuk untuk mau mempelajari petunjuk ya, terlebih di zaman kita banyak sekali ya, godaan rintangan yang mungkin semakin banyak dan beragam daripada beberapa waktu dekade yang lalu mainan anak-anak sekarang sudah berbeda dengan mainan anak-anak yang dulu ya. godaan tontonan ya, dan berbagai macamnya semakin banyak dan semakin kompleks dan kita ketahui pula Sedang kita sebutkan perumpamaan dan permisalan Yang disebutkan para ulama ya, Dua perkara yang tidak bisa terpisahkan dalam din kita Agama kita Antara Menetapkan kebaikan Dan Menghindarkan kejelekan atau kemadaratan dan ini dua rukun yang tidak terpisahkan. Apakah disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah disebut yaitu uh, isbat wan nafi isbatul khair wan nafi lisyar menetapkan kebaikan mengingkari kejelekan dan ini ada pada syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah menafikan semua sesembahan selain Allah subhanahu wa taala illallah kecuali hanya Allah subhanahu wa taala menetapkan hanya satu sesembahan yang berhak kita ibadah dan kita sembah kita memperbudak diri kita menghambakan diri kita menyembah dan dan mempersembahkan diri lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Maka ini terkandung bahkan dalam syahadat kita dan ini harus kita maknai dan kita fahami betul. Dan tidak cukup seseorang dalam iman kepada Allah percaya kepada Allah, iman kepada Allah saja tanpa mengingkari, tanpa menolak yaitu segala bentuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an wa may yu'min wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengingkari segala sesembahan selain Allah dan dia beriman hanya kepada Allah semata maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat Para ulama mengatakan tali yang kuat ada yang menyatakan di antara mereka yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalimat tauhid ini makna dan penjabarannya. Oleh karenanya kita perlu melihat contoh-contoh kita para nabi. Apakah ulul azmi atau yang selainnya? Mereka lah sebaik-baik contoh. Demikian pada pucuk pimpinan dan yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah Allah abadikan dalam Al-Quran Dan telah disebutkan dalam hadis-hadis Dan mereka sikap mereka paling hikmah, paling bijak Dan mengandung ajaran yang mulia dan berlaku hingga tegaknya hari kiamat Allah sebutkan Tentang bahasanya seorang tidak akan masuk jannah Kecuali orang yang memiliki kolbu yang selamat illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim qalbu yang selamat lalu seperti apa qalbu yang selamat agar kita berusaha mencari tahu kita memperbaiki diri kita mengusahakannya maka untuk menafsirkan qalbun salim dan apa-apa yang semisal ini bukan kembalinya kepada cara pandang tiap-tiap orang kalau seperti itu agama menjadi sekian banyak, sekian kelompok. Namun kembalikan kepada seperti apa Allah Subhanahu wa menerangkan dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskannya. Jangan sampai seseorang menganggap kalbun salim, kalbu yang selamat itu yang tidak pernah tapi melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, yaitu semuanya dihargai, ya, dihormati, dinilai seakan disamakan antara yang baik dengan yang buruk. Kita lihat sebuah contoh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam idja rabbahu biqalbin salim. Allah ingatkan dalam sebuah surat dalam Al-Qur'an, "Wadhkur fil kitab Ibrahim." Ingatlah dalam Alkitab Al-Qur'an tentang Ibrahim. Dan disebutkan di ayat yang lain, idza rabbahu biqalbin salim ketika dia datang menghadap kepada Allah kepada Rabbnya dengan kalbu yang selamat disebutkan di antara kisahnya id li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yub wa syai'a ketika ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya ya abah ya abati wahai ayahku wahai abahku Lima ta'budu ma la yasma'. Kenapa Anda masih mengibadai sesuatu yang tidak bisa mendengar Anda? Wala yubsiru tidak bisa melihat Anda, wala yugni anka syai'a dan tidak bisa mencukupi Anda barang sedikit pun. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Disebutkan di berapa surat tentang kisah Ibrahim, wahai ayahku, telah diberikan kepadaku ilmu maka ikuti aku aku akan menunjukimu Nabi Ibrahim alaihissalam ya abadi ya dan diingatkan ya abadi ya abadi seterusnya ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung berhala dan termasuk rahmatan lil alamin adalah berusaha untuk membuat orang-orang itu mengikuti aturan Allah selamat dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkan dari dosa, maksiat dan kemungkaran di muka bumi. Dengan sebisa mungkin cara ketika kita tidak ingin ya, keluarga, tidak ingin tetangga, tidak ingin anak-anak, adik dan seterusnya untuk mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita khawatir kalau-kalau diri kita disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala maka seseorang akan menyingsingkan lengan sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis Inna mathali wa mathalukum Sesungguhnya perumpamaan aku dengan kalian Kata Rasulullah SAW Kama tali rajulin awqada naran Adalah perumpamaannya seperti seorang lelaki yang menyalakan api obor Faja'ala Taib al-janadib wal farash yaqna fihi maka dengan dia menyalakan api obor Jadilah serangga-serangga itu ingin masuk ke api tadi Karena tempat gelap Dinyalakan api Sekian banyak serangga Nyamuknya, serangga ini, serangga itu Ingin mendekat ke api Dan bisa terbakar Fa'ana akhidun bihujazikum Maka aku pun mengencangkan ikat pinggangku untuk menghalau jangan ke sini, jangan ke tempat api, jangan ke tempat yang membinasakan. Walakinnakum tufallituna ala yadi. Akan tetapi banyak dari kalian taib, meleset dari tanganku dan masuk ke tempat kebinasaan. Maka itu perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kepada kita. Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah anittabi millata Ibrahim hanifa ikutilah olehmu hai Muhammad ajaran bapakmu Ibrahim yang tulus murni dalam beribadah hanifa Nabi mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dan betul-betul memberikan taib nasihat ya, dan sebagai bentuk rahmatan lil alamin bagi segenap manusia suka atau tidak orang memandangnya karena terkadang ya, tanpa ilmu seseorang memandang rahmah kasih sayang itu terkadang subjektif. Sehingga ketika orang tua melarang anaknya minta A, ojo li. Minta B, jangan. Minta C, jangan. Karena orang tua tahu kalau ini diberi, ini diberi, dia semakin jauh dari masjid, dia semakin foya-foya dan dia semakin jauh ya terjerumus dalam kubangan dosa dan maksiat, maka tidak saya beri. Maka dari cara pandang ini seseorang akan faham orang tua ini rahim, rahmah kepada sang anak. Kalau dilihat dari sisi yang lain, si anak kasihan sekali, tidak diberi minta ini tidak diberi, ini tidak diberi. Apalagi melihat ke kanan karinya, itu temannya dikasih, di sana dikasih, ini dikasih. Maka dari cara pandang itu dia melihat orang tua ini tidak sayang kepada anak. Tidak pernah ngasih apa yang diminta oleh anak. Itu yang saya sebut. Maka demikian contoh banyak. Yang sering kita sebutkan dan kita ulang-ulang. Belum lama kita meninggalkan bulan puasa. Yang bisa jadi itu kita ibaratkan seperti dalam ayat. Ya, bisa jadi. Orang menganggap sebagiannya zahiruha adab wa batinuha fihi rahmah. Seakan-akan dari luar kok seakan penyiksaan dan azab. Orang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akan tetapi batin di balik itu ternyata rahmah. Melatih seseorang sabar, melatih seorang demikian dan demikian. Makanya disebutkan oleh para ulama sampai pun dalam penerapan hukum had dalam al-Islam. ulam diterapkan hukum hukuman mati misalnya. Karena memang sudah diusahakan dan diupayakan dan tidak bisa. Dan itu ibarat mengamputasi tangan. Kalau bisa diberikan dosis tangan ini sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dan semakin menjalar tangannya bukan sampai pergelangan, naik membusuk sampai ke siku, naik membusuk sampai ke lengan. Mau tidak mau harus diamputasi. Oleh karena itu hukuman had dalam al-Islam apakah kisas, apakah rajam, apakah yang sekian banyaknya itu rahmah bagi pelakunya, rahmah bagi yang lainnya, rahmah bagi pelaku dari sisi apa? Karena barang siapa yang ditegakkan hukuman had dan dia ikhlas karena Allah dijanjikan dalam syariat Allah tidak bakal menyiksanya setelah matinya. Luar biasa. Kalau dia bertobat dan dia ikhlas karena Allah diberikan hukuman di dunia menjadi kafarah pelebur dosa atas dosanya apakah membunuh apakah dosanya yang ini dan dia diterapkan hukuman dan dia ikhlas maka tidak akan ada lagi siksa dia tadinya membunuh kemudian bertobat dan dihukum balas dihukuman mati maka tidak lagi tempatnya kecuali kejannahnya Allah Subhanahu wa taala rahmah bagi pelakunya dan rahmah bagi orang lain kenapa karena itu menjadi ibrah pelajaran bagi yang lain yang mau membunuh tidak lagi jadi mau membunuh. Takut kalau diterapkan hukum seperti A. Pelaku kejahatan kriminal yang lain takut dijatuhi hukuman mati seperti B. Tidak lagi jadi melakukan kejahatan. Maka rahmah dipandang dari sisi itu. Maka seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana lakum fil qisasi lahayatun ya ulil albab. Sungguh pada hukum penerapan kisas hukuman mati nyawa dibalas nyawa ada penghidupan bagi kalian hei orang-orang yang mau berpikir kata Allah karena dengan adanya tindakan tegas tadi sekian nyawa terselamatkan yang tadinya mau membunuh berencana itu saya bunuh saja satunya ingin meracun satunya ingin menembak satunya ingin mencegat satunya ingin demikian demikian terselamatkan sekian nyawa karena mereka takut kalau dihukum mati dengan diterapkannya tegak hukum satu tersebut. Maka rahmah dan segala macam mana yang ma'ruf mana yang mungkar harus dikembalikan kepada syar'i kepada syariat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci suatu perkara tidak suka. Tapi itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wahwa syarrul lakum dan bisa jadi kalian mencintai suatu perkara tapi itu jelek bagi kalian. Allah tutup ayatnya dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian yang tidak tahu. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang sebagian ilmunya, sebagian syariatnya, sebagian petunjuknya? dengan Allah turunkan kitabnya, firmannya melalui lisan Rasul utusan yang diutusnya dan sepeninggal Rasul diteruskan oleh para penerus Nabi yang disebut dalam hadis oleh Rasulullah SAW Innal ulama warathatul anbiya Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi Mereka tahu banyak apa yang tidak kita ketahui Mungkin kita duduk bersama mereka, namun niat mereka dengan niat kita berbeda. Ya. Mereka melakukan sama dengan perbuatan kita, namun berbeda catatannya karena niatan mereka dengan niatan kita. Ya. Mereka meninggalkan ini, kita juga meninggalkan itu, namun latar belakang kenapa mereka meninggalkan itu dan kita meninggalkan ini berbeda antara kita dengan mereka. Ilmu oleh karenanya tidak heran Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu. Dan seorang yang benar-benar berilmu tidaklah dia mengejar suatu perkara keduniaan ya. dan tidaklah dia lancang dan berani dalam berfatwa dan tidaklah dia mengajarkan kecuali sesuai dengan tuntunan dan demikian apa yang diwariskan oleh para ulama rahimahumullahu taala dan ulama rabbani ulama yang sesungguhnya maka demikianlah mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al ulama, adalah para ulama. Kalaupun mereka memberi ya, karena Allah Subhanahu wa taala Kalaupun mereka tidak mau memberi karena alasan syar'i, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis disebutkan man a'ta lillah wa mana'a lillah wa habba wa ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmala iman Ar-Rasul al sallallahu bersabda, barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, Membenci pun karena Allah Membenci apa yang Allah benci Mencintai apa yang Allah cintai Memberi apa yang disyariatkan untuk diberi Dan menahan apa yang tidak baik untuk diberi dalam syariat Fakadistakmalal iman Sungguh dia telah menyempurnakan imannya Dan disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala Para ulama mereka mengatakan ahlas sunnah wasatun bainal nihal kama anna ahlal islami wasatun bainal milal sesungguhnya ahlu sunnah yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW memperhatikan dan mengamalkan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW mereka adalah kelompok yang paling pertengahan di antara sekian kelompok-kelompok yang ada dalam Islam sebagaimana orang-orang Islam adalah yang paling pertengahan di antara agama-agama yang ada disebutkan sebagaimana salah satu contoh dan sering kita sebutkan ya kalau sebagian dahulu orang-orang Yahudi datang Maryam alaihissalam datang tiba-tiba hamil dituduh langsung anaknya yang lahir Nabi Isa alaihissalam ini anak zina oleh orang Yahudi bukan oleh kita kaum muslimin orang Yahudi yang lebih benci dan berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai diangkat ke langit itu orang Yahudi dan menuduh ini anak zina dan menuduh Maryam itu yang berzina karena datang hamil melahirkan tanpa suami. Demikian pula sebaliknya An-Nasara. Mereka berlebihan dan menganggap ini anak Tuhan. Ini anak Allah karena Maryam datang tanpa suami. Tiba-tiba hamil maka ini anak Allah. Yang satunya kebablasan meremehkan dan menuduh zina bahkan kepada orang saleh bahkan kepada para nabi dan demikian Yahudi mengejek Nabi Harun bahkan mengancam untuk membunuhnya dan telah membunuh Nabi Yahya dan telah telah dan seterusnya ya menentang Nabi Musa dan seterusnya namun Nasara memuja berlebihan Nabi bahkan menuhankannya al-Islam pertengahan yaitu mengikuti Nabi Alaihissalam dan tidak sampai memberikan sifat di antara sifat-sifat ketuhanan. Akan tetapi perlu diingat, An-Nabiyyu alaihi wasallam telah mengingatkan, la tatabi'unna sunana man kana qablakum, kalian bakal mengikuti jejak umat sebelum kalian. Ahumul Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Faman siapa lagi kalau bukan mereka? Ada dari umat ini yang nanti akan menyepelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kan manusia juga. Bahkan dia kan dapat wahyu hanya karena nenepi di Gua Hira. Maka saya juga bisa. Maka sebagian mengaku nabi, nenepi di Gunung Bunder Bogor. Kemudian berapa lama ngaku jadi nabi sehingga muncul jamaah yaitu uh, apa? Uh, apa? Satunya dia? Uh, kemarin subhanallah Kiada uh, yang sudah di dihadapi oleh MUI atas laporan-laporan yang ada dan seterusnya. Dan sebagian umat ini akan mengikuti golongan An-Nasara yang mereka berlebihan terhadap Rasul SAW menganggap Rasul tahu semua ilmu goib. Kalau datang ziarah ke makam Rasul di Masjid Nabawi di dekat Masjid Nabawi, maka minta kepada Rasul bukan minta kepada Allah. Ya Rasulullah, panjangkan umur saya ya Rasulullah. Akan ada dan itu wakil terjadi. Begitu pula dalam sikap-sikap dan yang ada. Dan Rasul alaihissalatu wassalam sebagaimana dalam hadis beliau menyebutkan mamin khairin ya hatta ma min nabiyyin ya ba'athallahu ila wajhil ard atau tidaklah disebutkan ya karena hakun ala nabi sesungguhnya termasuk wajiban dan hak yang harus ditunaikan oleh seorang nabi kepada umatnya adalah an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum untuk menunjukkan setiap amal kebaikan yang diketahuinya untuk mereka tidak ada kebaikan satupun yang ditinggalkan penjelasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarra ma ya'lamuhu alaihim dan untuk memperingatkan mengingatkan mereka atas setiap kejelekan yang berbahaya menimpa mereka. Maka Rasulullah SAW mengingatkan banyak. Dan sampai ada seorang sahabat namanya Huzaifah bin Yaman pernah mengatakan, "Kanan nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair." Dulu orang-orang biasa bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Wa ana as'aluhu syarr. akan tetapi aku bertanya kepada beliau oleh sallallahu wasallam tentang kejelekan-kejelekan maka fata ayudrikani karena khawatir itu menjumpai diriku khawatir itu menjumpai diriku tadi disebutkan dalam syair ta'allam tu syarra lillahi syarri aku mempelajari kejelekan bukan untuk berbuat jelek walakin litawaqqihi tapi untuk menjaga diri dari perbuatan jelek tersebut kenapa fa malam man lam ya'rifi syarra yaqa fihi karena orang yang tidak tahu kejelekan dia bisa terjerumus ke dalamnya. Kenapa kok mereka membela kelompok ini kelompok itu? Ya. Karena mereka belum tahu. Jangan-jangan kita memuji oh, Syiah itu kan juga Islam, ya, yang itu kan juga ada baiknya dan seterusnya. Sementara kita belum tahu seperti apa sebenarnya Syiah dan apa kata Imam Syafi'i, imam terbesar madhab kita di Indonesia. Imam Syafi'i yang mengatakan Syiah itu sesat. Imam Ahmad sama, Imam Malik guru mereka sama. Abu Hanifah demikian pula empat imam tidak berbeda. Datang muncul orang belakangan mengatakan Syiah tidak sesat, ya subhanallah. Maka Rasul SAW mengingatkan Innama akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah imam-imam yang menyesatkan. Oleh karena itu sangat penting untuk seorang alim ulama, taib rabbani itu ada membimbing umat, ditanya, dimintai rujukan dengan landasan Al-Qur'an was sunnah. Dan di sana disebutkan bagaimana kriteria ulama yang rabbani, yang semestinya untuk diikuti. Dikarenakan di sana ada at-ta'alum. Ada orang-orang yang memposisikan diri seperti ulama, namun walaisa minal ulama, dia bukan ulama dan berfatwa dan menjawab tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak minta bimbingan, tidak mau belajar kalau dia sudah mengajar. Maka di sana banyak ketentuan dan ketentuan dan alamat tanda-tanda bagaimana ulama yang semestinya untuk kita tanyai, kita hadiri dan semisalnya. Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama rahimahullah taala dan sebaliknya, mana-mana yang tidak semestinya untuk kita yaitu ikuti yaitu itu dari beberapa fatwa-fatwanya. Maka telah dijelaskan oleh para ulama rahimahullah taala dan Rasul alaihi wasallam, seorang yang menasihati bagi umatnya, mengatakan sataftariku hadil ummah, umat ini akan berpecah ila 73 firqah dan itu termasuk sunnatullah. Termasuk ciri di antara ciri mendekati hari kiamat umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Ar Rasulullah SAW sebagaimana Yahudi dan Nasara berpecah Rasul sebutkan sebelumnya. Dan Rasul tidak mengatakan semuanya benar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kullu finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bukan kemudian mengomentari ah masa. Bukan para sahabat kemudian mengatakan mosok sing selamat ming siji yo sithik men atau mengomentari 72 semua masuk neraka. Wah, kalau begitu saya nggak mungkin lah selamat jadi demikian demikian. Atau menentang dengan ucapan-ucapan yang lain. Namun atau sebaliknya langsung mengatakan, "Oh, satu golongan itu mesti saya." Tapi tanya seperti apa? Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi yauma washabi kelompok yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Biarlah orang mengatakan apa namun mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Kalau orang menganggap taib, demikian dan demikian maka tolak ukur kita kembalikan kepada Ar Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan ini hadis dan sahih dan banyak jalannya dan ini termasuk di antara asyratus sa'ah dan akan berpecah umatku di 73 golongan. Sebagian ulama menulis kitab khusus ya. <clears throat> Al-Fard al Firaq ya, disebutkan firqah-firqah ini. Khawarij, Syiah dan Syiah tidak semua sama, bertingkat-tingkat. Ya. Dan jangan seorang terperdaya, banyak orang terperdaya dengan sifat yaitu sekedar zahirnya, sopan santunnya, akhlaknya, titik. Ya, tawaduknya, lantangnya berani membela kebenaran seakan demikian namun tanpa melihat ajaran dan penyimpangannya ya. di beberapa dekade banyak para pemuda mengeluh-elukan ya, Khomeini dengan revolusinya di Iran menjatuhkan Syah Pahlavi ke ketika itu tanpa melihat akidahnya Khomeini yang baru dibebaskan dari Perancis yang tiap subuh berdoa Allahumma la'an sonamail Quraisy wajib jibtaihima ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy Abu Bakar Umar dan kedua putrinya ya, yang meyakini Syiah atau Aisyah itu berzina dan berbagai macam keyakinan yang lain yang muncul pula nikah-nikah mut'ah, nikah kontrak di puncak Bogor dan selainnya berbagai macam Maka seseorang melihat dengan objektif berusaha melihat kalam ulama, lihat bimbingan ulama, ya, bertanya kepada ulama dan melihat membaca kitab-kitab mereka ya, mempelajari dan menilainya dengan objektif bukan dengan perasaan masing-masingnya dan dalam kesempatan ini demikian pula ya, di sana banyak ya, tentang sebagaimana apa yang disebutkan dan diisyaratkan dalam ayat ataupun hadis semakin jauh masa dari masa kenabian itu akan semakin banyak fitnah, godaan dan berbagai macamnya. Namun alhamdulillah termasuk kabar gembira. Al Rasulullah SAW mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada di antara umatku yang tegak di atas kebenaran. Menyampaikan Quran, hadis, Quran, hadis pemampara sahabat. Ini kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud ya. Ini tafsiran ya, Ibn Sirin, Ibn Mujahid, murid sahabat dan seterusnya. Akan senantiasa ada. Meskipun kadang di sebuah tempat mereka sedikit, meskipun terkadang di tempat yang lain banyak, di sebagian tempat sedikit dan seterusnya. Namun ada, walhamdulillah. Di sisi yang lainnya, di sana kita yakin apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi dalam hadis yang sahih yang belum terjadi pasti terjadi. Ya. Dan Rasulullah SAW telah sebutkan banyak hal. May ya'ish minkum ikhtilafan kathira. Siapa hidup lama sepeninggalku dari kalian akan melihat banyak perselisihan. Bukan hanya Syiah, bukan hanya Khawarij, teroris, isi Jabal Nusra dan yang lainnya, lokal ataupun di luar. Bukan hanya komunisme yang bukan sekedar isu, ya. Ya bahkan mereka bikin ludruk ya, ya sebagaimana kita sebutkan di Jawa Timur ada dan mengatakan Gusti Allah mati ya subhanallah dan slogan-slogan yang dulu mereka teriakkan pondok-pondok bobrok ya langgar-langgar bubar santri-santri mati dulu itu bukan tiba-tiba muncul tapi itu bertahap melalui ideologi yang masuk maka komunisme, syiah, kawaris itu masuk bukan kemudian tiba-tiba muncul ada sedikit demi sedikit ada ya, muncul. Maka kita yang sering mendengar doa ya. Allahumma rabbana atina taib arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah. Tunjukkan kami mana yang hak itu hak, yang benar itu benar dan berikan kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila dan tunjukkan kepada kami mana yang batil itu benar-benar batil. Warzuqna istinabah dan berikan kami anugerah untuk bisa menjauhinya. Untuk bisa menjauhinya dan menjauhkan keluarga kita, masyarakat kita dari hal tersebut. Maka diibaratkan kalau sebuah jalan. Di situ ada jalan banyak berlubang. Maka para ulama ada berdiri di sampingnya. Mengingatkan jangan lewat ini, di situ ada lubang. Ya. Sebagian percaya, sebagian tidak. Maka ketika kita mengetahui dalil dan dengan hujah jelas, jangan kita ikuti hawa nafsu, jangan kita ikuti perasaan. Namun ikuti memang betul ilmunya, maka kita ikuti kalau itu salah maka salah dan tinggalkan. Bismillah. Apapun konsekuensinya. Kita lanjutkan sejenak pada adan insyaallah taala. Sahabat Abdullah bin Abbas, terjemahan Al-Quran, sahabat Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, Allahumma faqihu fid din, ya Allah, faqihkan anak ini dalam ilmu agama, fahamkan dia ilmu agama, wa alimhu ta'wil dan ajari anak ini dalam bidang tafsir. Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas banyak menafsirkan dan dipuji bahkan oleh Umar bin Khattab menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ulil amri minkum tentang firman Allah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kata beliau yakni selain daripada ulil amri itu penguasa dan pemerintah yang sah ditaati selama bukan maksiat maka di sana ada ulul amri yang termasuk bagian dari ulul amri selain daripada pemerintah dan penguasa yakni kata beliau ahlul fiqhi fid waddin wa ahlu taatillah alladzina yuallimuna an-nasa ma'ani din ma'ani dinihim yaitu orang-orang yang ahli fiqih paham tentang agama mereka ulama ahlu taatillah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala alladzina ya- yuallimunan nas yang mengajari manusia ma'ani dinihim makna-makna dalam kandungan agama mereka wa ya'murunahum bil ma'ruf mengajak mereka kepada yang ma'ruf wa yanhaunahum 'anil munkar mencegah mereka dari yang fa aujaballahu subhanahu ta'atahum ala ibadi Allah mewajibkan mentaati mereka bagi hamba-hambanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dalam sebuah riwayat yang dihasankan sebagian ulama, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan yahmilu kullu yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu akan membawa ilmu agama ini di setiap generasinya orang-orang pilihannya yanfauna anhu tahrifal ghalin ya, sifat di antara ulama yang sebenarnya seperti apa yanfauna anhu tahrifal ghalin yang menepis yaitu tahrif penyimpangan orang-orang yang ekstrim ghalin hulu ya, yang berlebih-lebihan dalam agama harusnya begini disimpangkan demikian wantihal al mubtilin dan yaitu demikian pula ya, penyimpangan dan kedustaannya orang-orang mubtilin yang anti syariat orang-orang yang antipati dengan syariat mubtilin wa wa jahilin Yang ketiga, mereka orang-orang yang menafikan tafsirannya orang-orang yang jahil. Ditafsirkan ini, ditafsirkan itu. Makanya di antara sifat sifat mereka al-ulama ar-rabbani. Dan banyak di sana disebutkan dan ulama ya tafawat bertingkat-tingkat Dan mereka bertingkat-tingkat. Ya. Dan terlebih ulama yang berhak untuk berfatwa mereka memiliki syarat-syarat yang lebih ya, yang jelas kita tidak sampai ilmu kita bahkan selutut mereka ya. mereka bukan hanya menghafal arba'in nawawiyah ataupun bulughul maram atau umdatul ahkam mereka menghafal bahkan jangankan Bukhari Muslim kutubus sittah dengan ah-, ahlus sunan yang empat Abu Dawud, Tirmidhi, nasa Ibnu Majah bahkan sebagian mereka tidak jarang Musnad Ahmad mereka hafal dan mereka menguasai ilmu-ilmu alat apakah ilmu lughah wal balaghah nahwu sarf dan khilafnya dan mereka menguasai usul tafsir untuk tafsirnya mereka menguasai usul fiqih untuk fiqihnya mereka menguasai mustalah hadis untuk tarjih takhrij sahih atau dhaifnya sebuah hadis dan mereka tahu khilaf di antara ulama al qaulul awal dalam masalah fikih Imam Syafi'i duduk subuh miring tawarruk Imam Ahmad tegak dan alasan masing-masingnya dan terjih mereka. Dan mereka tahu mana yang kita beri kelonggaran. Orang boleh berbeda pendapat dalam masalah furu dan mana-mana yang kita taib eh, taib tidak memberi udur dan kelonggaran. Ini salah, katakan salah. Dan jalan kebenaran hanya satu dalam perkara usuluddin pokok-pokok agama. Mereka tahu. Dan mereka bukan seorang yang sekedar ya lahir dari seorang tokoh besar kemudian ikut nebeng nama bapaknya atau yang semisalnya kemudian ditokohkan. Namun betul-betul mereka mengetahui ilmu, memahami ilmu dan bukan hanya kitab tohara dan kitab sholat. Mereka mengetahui kitab bulbuyu dengan ragam dan macam riba. Mereka mengetahui kitab wakaf dan bagaimana cara bersikap. Sebagian orang hanya menyikapi sesuai dengan ilmunya yang sedikit. Sehingga kita mengetahui orang memberikan selalu baik Padahal tidak selalu setiap membeli itu baik. Mencintai sesuatu kan baik semua yang mencintai. Belum tentu apa yang dicintai. Membenci kan jelek. Tergantung apa yang dibenci. Semua ada tafsir. Kapan seorang memaafkan, kapan seorang menyebutkan kejelekan dan kapan tidak. Maka semua ada perinciannya. At-tafsil inda ahli sunnah. Kita sebutkan contohnya. Dalam Islam dirinci. Sebenarnya tadi kita sebut ya. Kalau Yahudi di tampar bibikan atau apa balas dua kali lipat. Ya. Kalau Nasara tampar pipi kanan beri pipi kiri. Al-Islam merinci. Kalau diberi maaf dan diberi ampunan, dia bertobat dan membaik, maafkan. Adapun dia semakin menjadi-jadi dan mengajak orang semakin jelek, maka harus dihukum tegas. Sebagaimana tadi, bisa diobati tangan dengan obat selesai namun menjalar membusuk ke atas ke siku mau tidak mau harus diamputasi lima maqamin makol dan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tahapannya dihilangkan noda dengan diusap selesai cukup dihilangkan noda dengan air selesai cukup tidak kuat dengan sabun tidak kuat dengan batu apung digosok dengan keras diberitahu dengan lembut selesai dan jika tidak mau tidak mau setelah disabari sekian lama keluar sifat yaitu bentuk peringatan hati-hati dari fulan dan fulan dan ini semua bentuk rahmat dan kita tutup dengan ucapan yaitu apa yang disebutkan al faqih al afif al zaid al mutamassik bis sunnah ulaika adbaul anbiya fi kulli zaman pengikut para nabi setiap zaman mereka yang berpegang teguh dengan sunnah rasul alaihi salatu wassalam dan Allah ini yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan ini sedikit menjadi bekal dan sekaligus mengingatkan di pekan besok eh, hari Sabtu insyaallah taala kita kedatangan beberapa ulama di antaranya guru-guru kita di Masjid Agung Manunggal Bantul Insya Allah taala dan semua resmi dan telah izin sampai ke pusat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya di Sabtu dan Ahad dan insyaallah uh, ada uh, pengumumannya uh, bagi siapa yang uh, ingin mengambil ilmunya dengan terjemahannya diterjemahkan Insya Allah taala di Masjid Agung Manunggal Bantul dan yang ingin menimba ilmu tanpa terjemahan langsung dengan bahasa Arab dan mendalam dipersilahkan di Sleman Allah taala.